Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita perhatikan pelajaran yang berikutnya yaitu Mukhtasar al-Fusul fi Siratul Rasul. Al-Fusul fi Sirat Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Siapa? Ibnu Katsir rahimatullah alaih. Namanya siapa? Antum? Ibnu Katsir namanya siapa? Siapa? Ismail bin Umar dihafalkan. Eh, dihafalkan sudah ya, berkali-kali dihafalkan. Nah, kunyahnya siapa kunyahnya? Kunyahnya Ismail bin Umar bin Katsir kunyahnya siapa? Abdul Fida Ismail bin Umar bin Katsir. Beliau digelari dengan apa? Al-Mufassir Al-Mu'arrikh. Paham ya? Karena beliau murid daripada Imam Az-Zahabi rahmatullah alaih termasuk bukti karya beliau mengenai sejarah apa kitabnya? Apa namanya? Al Yang pertama yang penting. Al apa? Ayo baca terbalik ya. Al Bidayah wan Nihayah. Al Bidayah wan Nihayah. nah Kemudian karya guru beliau al-mudahabi apa kitabnya? Antum? Siyar A'lamun Nubala. Al-Imam Nukasir menikah dari menikah dengan seorang putri yang putri tersebut adalah apa? Putri seorang imam al haddis Pemilik kitab tahdibul Kamal. Siapa? Tirmizi. al mirdi Wah, jangan keliru ucapannya. Sumatera, ya. Abul Hajjaj al mizdi Kurang, kurang, kurang menyentuh. al mizdi kurang menyentuh. Miz Zai, bukan dal. Abul Hajjaj Al-Mizzi. Jangan keliru, bukan dal ya, Zai. Naam. Jadi Al-Imam al menikah dengan putrinya Al-Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi rahimatullah alaih pengarang kitab Tahdzibul Kamal. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah ghazwatu Hunain, perang Hunain. Perhatikan, perang Hunain. Sebelum kita masuki perang Hunain, ana sebutkan globalnya perang Hunain terjadi pada tahun 8 Hijriah. Pasukan kaum muslimin 12.000 pasukan. 10.000 adalah orang-orang yang ikut berangkat ke Mekah yang 2000 orang-orang yang ada di Mekah yang baru-baru masuk Islam. Ketika setelah Fatu Mekah banyak orang masuk Islam. Makanya Fatu Mekah ada kaitannya dengan apa? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nafa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah taala, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Fatu Mekah. Faham maksudnya ya? Nah, ribu pasukan, yang sepuluh ribu adalah pasukan yang ikut Fatu Mekah, yang dua ribu penduduk Mekah yang mereka baru-baru masuk Islam. Faham ya? Nah, Itu perang Hunain. Kemenangannya di pihak siapa? Di awal permulaan kaum muslimin sempat kalah sebentar. Sempat kendor langsung diperkuat lagi oleh Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat yang lainnya, menguatlah kembali, akhirnya diberikan kemenangan, mendapatkan ghanimah yang banyak. Masya Allah kita baca aja biar tambah jelas. Qala al-mu'allif wa sabahullah wa lamma balagha fatu Makkah Hawazin dan tatkala kabar Fatu Makkah sampai kepada Hawazin, Hawazin itu adalah orang-orang Badui suku Hawazin. Paham ya? Orang-orang Badui. Nah, Badui Hawazin namanya. Jama'ahum Malik bin Auf An-Nasri. Kemudian ada sosok namanya Malik bin Auf An-Nasri mengumpulkan mereka. Mereka-mereka ini bukan penduduk Mekah ya. Jadi ketika kedengaran bahwasanya Mekah dikuasai, mereka ingin apa? Ingin bantu orang-orang musyrikin di Mekah untuk menyerang gitu loh. Tapi sebelum mereka apa? Sebelum mereka menyerang, ternyata pasukan Rasulullah SAW lebih duluan masuk Mekah. Lebih duluan menduduki kota Mekah. Akhirnya mereka pun ketakutan. Kita lihat Fastama ilaihi Saqif wa kaumu, Banu Nasr ibn Muawiyah wa Banu Jus Jusam wa Banu Sa'ad bin Bakr wa Yasirun bin Hilal ibn Amir. Ini perhatikan ini kelompoknya ini. Pertama, na barakallahu fikum Saqif dan kaumnya. Kemudian Banu Jusam. Jusam, Jusam ini ya. Banu Jusam Berikutnya Banu Sa'ad. Berikutnya Banu Hilal. Ini. Nah, mereka berkumpul jadi satu ingin apa merencanakan menyerang membantu orang-orang yang dikepung di Mekah awal mulanya. Tapi ternyata gerakannya lebih cepat duluan Rasulullah SAW. Kita lihat sini. Waqad istahabu waqad istashabu ma'ahum an'amahum wa nisa'ahum. Karena mereka benar-benar yakinnya biar nanti enggak pulang dan mereka maju ke depan sampai-sampai apa? binatang ternak mereka dan istri-istri mereka dibawa semuanya. Dibawa untuk apa? Untuk membantu atau untuk menyerang kaum muslimin yang sudah di Mekah tersebut. Dibawa semuanya. Paham ya? Nah, biar nanti mereka dilari. Li'alla yafiru agar mereka enggak lari katanya. Falamma tahaqqaqa dalik Duraid Ibn Simah Syekh Bani Jusam kemudian ketika terwujudkan rencana tersebut ya, yaitu Duraid bin Simah pemimpinnya Bani Jusam Wa kanu qad hamaluhu fi haudat padahal dah tua waktu itu pemimpinnya ini. Duraid ini namanya siapa? Duraid. Namun Duraidu ini na barakallahu fikum waktu itu dah tua. Mereka sudah membawa memikulnya di atas di apa di dalam tandu pikul. Nah, Kemudian kenapa kalau dipikul likibarihi tayammunan birra'yih? Karena sudah tua, kemana mana aja dibawa dipikul. Taruh dalam tandu pemimpin kalau zaman dahulu ada pemimpin gitu cara bawanya. Nah, imam dinaikkan onta atau di nah bawa di apa di dalam tandu dibawa kemana-mana. Ewa. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka apa? Mereka masih mengharapkan pendapatnya. Ya biasanya pembesar itu kan pemimpin kabilah, pemimpin marga, pemimpin apa? suku itu kan biasanya seperti itu. Dan ini punya istilahnya pendapat-pendapat yang menurut mereka itu bagus sehingga masih diharapkan. Angkara dari ala Malik bin Auf An-Nasri wa hajanahu. Ternyata Duraid ini mengingkari perbuatannya Malik bin Auf An-Nasri dan juga mengejeknya waqal innaha in kanat lak kalau seandainya Malik bin Auf dan pasukannya itu untukmu lam yanfa'ka dzalik enggak akan bermanfaat untukmu. Wa in kanat alaik tapi kalau ternyata justru apa akan menimpa menimpa menimpa dirimu fa innal munhazim fa innal munhazim la yaruddu syai' Maka sesungguhnya orang yang mengalahkan itu tidak akan meninggalkan, meninggalkan sesuatu apapun, dikalahkan semuanya. Barangnya barangnya diambil sebagai harta rampasan perang, orang-orang yang tawan gitu loh, enggak nyisakan sama sekali. Wa harradahum 'ala alla yuqatilu illa fi biladihim. Ini Duraid Duraid ini menganjurkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang di bawahnya yaitu Bani Jusam agar mereka tidak berperang kecuali kalau berada di negeri mereka. Ini nggak keluar maksudnya. Jangan keluar dari kampung gitu loh maksudnya. Ini sarannya siapa? Sarannya Duret tadi itu. Fa'abau alaihi dalik tapi mereka semuanya enggan, nggak mau dengar suaranya siapa? nggak mau dengar pendapatnya Duret, padahal pemimpinnya, pemimpin Bani Jusam. Wattaba'u ra'ya Malik bin Auf, tapi malah justru mereka mengikuti pendapatnya Malik bin Auf. Faqala Durait Kemudian beliau mengatakan hadza yaumun lam lam ashadhu wa lam yaghib anni. Hari ini hari yang aku tidak menyaksikannya dan tidak akan pergi dariku. Maksudnya apa? Dan tidak akan menghilang dariku. Maksudnya hari yang diingat-ingat terus. Kenapa kau diingat terus? Lah kaumnya enggak tunduk. Kaumnya dinasihati sama pemimpinnya enggak mau, malah ngikuti pemimpin, malah ngikuti siapa? Pendapatnya Malik bin Auf kan mungkin sakit hati juga. Paham ya? Kita lihat di sini. Wa ba'atha sallallahu alaihi wasallam Abdullah Ibn Abi Hadrat Al-Aslami, namanya gitu memang ya. Rasulullah SAW mengutus siapa? Abdullah bin Abi Hadrat Al-Aslami. Untuk apa? Fasta'lama lahu khabar liqaum qasdahum. Untuk apa? Mencari kabar. Paham ya? Mencari kejelasan kabar kaum itu maksudnya Rasulullah dan pasukannya di Mekah tersebut dan apa tujuan mereka. Akhirnya fatahayya Rasulullah SAW alaihi Rasulullah pun siap untuk berjumpa bertemu mereka. Langsung karena kondisinya waktu itu mungkin apa kekayaannya juga tidak ada, minjam. Minjam baju pakaian perang. Kita lihat sini. Wasta'ara min Safwan bin Umayyah adra'an ila mi'ah wa qila arba'mi'ah. Penting ini biar ada wawasan di sini. Akhirnya Rasulullah meminjam meminjam di sini barakallahu fikum Secara globalnya makna aslinya meminjam, bukan menyewa, meminjam. Dari Sofan bin Umayyah adra'an, pakaian besi, pakaian perang yang terbuat dari besi. Disebutkan 100 eh, 100 pakaian besi untuk perang. Ada yang mengatakan 400. Waqtarna minhu jumlatan minal mal, pinjam juga beberapa apa? Beberapa harta, minjam. Posisinya kan Nah barakallahu fikum baru masuk mau kota Mekah kan ini wasara ilaihim fil asr alaf alladzi kanu ma'ah fil fatah ya kan? Rasulullah berjalan bersama kaum muslimin jumlahnya 10 ribu yang waktu itu ikut-ikut apa? Ikut bersama apa? Bersama Rasulullah ketika enam kisah Fatu Mekah sama-sama tahun 8 Hijriah. Wa alfain dan tambah 2000 lagi min tulaqa'i Mekah. Dari orang-orang yang apa? Yang baru-baru masuk Islam. Wa syahida ma'ahu Safwan bin Umayyah Hunainan wa musyrik. Waktu itu Sofwan bin Umayyah ini ikut eh, perang Hunain dalam kondisi dia masih musyrik. Musyrik padahal. Tapi ikut itu loh ya. Wa dzalika yang waktu itu terjadi pada bulan Syawal. Disebutkan dalam sejarah itu 10 Syawal. Min hadis sanah dari tahun tersebut tahun berapa tadi? 8 Hijriah. Wastakhlafa ala Makkah Atta bin Usaid walahu nahu 20 sanah masyaallah 20 tahun dia jadi pemimpin ini. Kemudian Rasulullah menjadikan pemimpin di Mekah sementara karena Rasulullah berangkat ini, ikut perang apa? Hunain. Yang jadi pemimpin sementara di kota Mekah siapa yang jadikan pemimpin? Attab bin Usaid. Attab bin Usaid jadikan pemimpin sementara di kota Mekah. Usianya berapa tadi? Baru usia 20 tahun. Masya Allah. Antum berapa usianya tuh? 20 kan? Kurang lebih 20 kan? Eh. Jadi pemimpin. Masya Allah masih muda. Jadi pemimpin memimpin apa sementara di Mekah tersebut. Nah, rombongan ternyata ada tragedi di situ ketika rombongan berjalan bersama Rasulullah, wa marra sallallahu fi masirihi dzalik ala syajaratin yu'azzimuha al-musyrikun. Ini yang sering antum dengar disebutkan juga dinukilkan juga hadisnya ini oleh siapa? Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di akhir akhir kitab apa? Al-Qawaidul Arba. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam berjalan. Ketika di perjalanan tersebut melalui atau melewati pohon, pohon ini diagungkan oleh orang-orang musyrikin. yukonulaha laha anwar, pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Apa sih kehebatannya? Orang-orang musyrikun itu mereka kalau punya pedang digantungkan di situ. Dalam rangka mencari keberkahan itu. Syirik kan? Ewa. Nah, kaum muslimin ini yang ikut Rasulullah kan ada 2000. Ada 2000 sama 10000 kan? 12000. Yang 2000 itu baru masuk Islam. Nah, ketika ngelewatin pohon tersebut, mereka ngomong, Faqala ba'du juhalil a'rab, kemudian sebagian orang-orang bodohnya, orang-orang Badui, baru-baru masuk Islam tadi itu, ngomong, "Ij'al lana dzata anwatin kama lahum datu anwat." Ya Rasulullah, bikinkanlah untuk kami, untuk kita pohon yang ada gantungan-gantungannya sebagaimana mereka juga punya datu anwat. Rasulullah sempat marah. Faqala qultum walladhi nafsi biyadihi Kalian mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya kama qala kaum Musa. Sebagaimana yang diucapkan oleh kaum Nabi Musa alaihissalam kepada Musa. Apa? Ij'al lana ilahan kama lahum Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka juga punya sesembahan-sembahan. Jadi ngomong kayak gitu ya. Nah, sebutkan kemudian Rasulullah apa? mengatakan dalam riwayat itu ada tambahnya Allah Akbar. Allahu Akbar. Nah, inna hasanan la tarkabunna sanana man kana qablakum. Rasulullah sempat apa? Sempat takbir. Nah, sesungguhnya itu adalah apa? Kalian mengikuti jejak-jejak orang sebelum kalian. Sungguh kalian akan mengikuti nah metodenya jalannya orang-orang sebelum kalian. Paham ya? Jadi ini kenapa sih mereka kok tertarik? Mereka kenapa kok ingin agar dibikinkan apa? E, pohon yang ada gantungan-gantungannya karena mereka masih ingat dulu ketika di masa-masa jahiliyah. Di masa-masa mereka masih musyrik kan 2000 tadi kan baru-baru masuk Islam. Orang kalau baru masuk Islam, itu kan imannya masih lemah. Sehingga ketika diajak lewat di jalan yang penuh dengan kesulitan tadi misalkan, nah ya? Mereka teringat kembali sehingga pengen balik itu loh. Makanya termasuk orang yang Nah barakallahu fikum baru taubat dari suatu kejahatan atau taubat dari suatu kebitahan atau taubat dari suatu kesyirikan, jangan pernah apa? mendekat lagi tempat-tempat kesyirikan tersebut biar tidak teringat kembali dan biar tidak apa? ingin kembali mengulangi. Faham ya? Hindari tempat-tempat kemaksiatan yang dulu pernah dia